Kita lanjutkan pelajaran kita kitab tauhid. Kita masih pada bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Sebarang siapa yang mentahkik tauhid dakhala jannah masuk surga tanpa harus dihisap wala adab dan juga tidak diadab. <clears throat> Sebelumnya e, untuk santri karena ingatkan diusahakan punya matangnya minimal kalau ada syarahnya lebih bagus ya jangan pakai terjemahan terjemahan kasih iklan yang lain untuk pertemuan yang akan datang ya beli matanya aja paling sepuluh ribu satu misalkan oleh atau di kopi atau di ya yang ada masailnya jangan sampai yang tidak ada masailnya <clears throat> dan untuk santri duduknya di depan nanti ya jangan nyelip-nyelip ya harus orang yang terdepan di dalam bersemangat untuk talabul ilmu sebagai contoh bagi yang lainnya. Baik. <clears throat> Kita sudah selesai dari pembahasan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala. Beliau Di dalam bab ini menyebutkan dua ayat dan satu hadis. Ayat yang pertama adalah surah An-Nahl ayat yang 100 ke-20 ayat yang ke-120 firman Allah Subhanahu wa taala inna ibrahima kana ummatan qanitan hanifan wa lam yakun minal musyrikin di mana kita sudah jelaskan pada ayat ini terdapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabiullah Ibrahim yang mana disebutkan di dalam ayat ini empat sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim salatu wassalam. Yang pertama adalah beliau sebagai ummah, inna Ibrahim kana ummatan. Dan ummah di sini maknanya adalah apa kemarin? Imaman. Sebagai imam. Sebagai teladan. Ya. Pemimpin yang diteladani qanitan lillah qanitan yaitu selalu terus-menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan. Sifat yang ketiga yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam selalu atau ma'il anisyirki berpaling dari kesyirikan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dipertegas dengan sifat yang keempat walam yaku minal musyrikin. Beliau tidak termasuk dari orang-orang yang musyrikin. Yang mana empat sifat ini adalah di antara sifat-sifat orang-orang yang merealisasikan tauhid terbebas dari kesyirikan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum bi la yusyrikun." Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Di mana juga kita sudah sebutkan bahwasanya ayat ini adalah menyebutkan sifat-sifat dari mereka as-sabiqun, orang-orang yang ya terdahulu di dalam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara sifat mereka dan sifat mereka yang paling utama adalah mereka tidak sama sekali tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb mereka ya tidak syirik kecil tidak syirik besar tidak syirik jali syirik yang jelas nyata atau syirik khafi ya syirik yang tersembunyi yang samar dan ini adalah sifat utama dari mereka yang mentahqiq merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita sudah sebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah ya tentang ketika Rasulullah SAW diperlihatkan kepada beliau tentang umat-umat yang bersama nabi mereka masing-masing. Ada yang nabi dengan jumlah umatnya kurang dari 10, ada yang hanya tiga, ada yang hanya dua, ada yang hanya satu, bahkan ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikutnya. Ya, sampai diperlihatkan kepada beliau umat yang begitu banyak yang ternyata adalah umatnya Musa dan diperlihatkan kepada beliau umat beliau yang lebih banyak daripada umat Musa. Kemudian beliau mengatakan di antara umat beliau terdapat tabuuna alfan, 70 ribu orang yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab wala adab Yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Kemudian beliau masuk ke dalam rumah ya, dan para sahabat pun ya mereka e, berbicara atau berdialog antara mereka. Siapa di antara umat ini yang masuk atau mendapatkan keutamaan yang demikian? Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan mereka yang tidak pernah mengenal kesyirikan sama sekali. Ya. Di antara mereka ada yang mereka adalah sahabatnya Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau. Ya, dan para sahabat pun memberitakan apa yang terjadi kemudian beliau mengatakan bahwasanya eh, mereka yang masuk surga tanpa hisab wala azab humul ladina la yastarqun ya wala yaqtawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah tidak meminta untuk dikei ya. tidak melakukan tatoyur ya, tatoyur itu kalau bahasa kita apa istilah ininya istilah dukunnya tahayul selain itu ya uh, hah Ya, entah itu biasa biasa lebih yang biasa ke masyarakat yang sering pakai. Misalnya kalau ada e, cic atau toke dihitung, toke satu ya, toke dua tidak gitu. Atau ada gagak e, eh, dianggap sial gitu. Itu apa istilahnya nama saya itu? Hah? Mana bilang bahasa dukunnya? Kalau bahasa dukun kan tidak tahayul, itu bahasa kitanya. Hah? Gak maksudnya yang biasa Biasa yang dipakai oleh masyarakat yang percaya oleh seperti itu. Mereka kan nggak bilang itu tahayul kan. Kalau mereka bilang tahayul mereka nggak percaya dong. Ini orang yang percaya maksudnya Apa istilahnya? Eh, eh enggak bukan dirasat. Kalau ada kupu-kupu berarti ada tamu. Kalau tersedak berarti ada yang ngomongin apa istilahnya itu? Bagi orang yang percaya ya, bagi orang yang nggak percaya bilang tahayul betul. Apa istilahnya? Hah? Apa? istilah yang mungkin di Jawa atau apa gitu. tadi Jawa entah di Sumatera apa itu nggak ada yang ini kayaknya ada deh Hah? istilah khusus ya orang itu orang yang percaya khusus kalau orang nggak percaya tadi dianggap tahayul jelas betul tahayul ya tapi orang yang percaya nggak bilang itu tahayul kan kalau mereka bilang itu tahayul berarti mereka nggak percaya dong Eh? Bukan ramalan apa lebih tepatnya? Pertanda. Enggak, ada yang lebih lebih spesifik bahasanya. Nah, firasat lebih pada orangnya. Coba dipikir itu. Supaya kita tahu bahasa masyarakat itu apa. Ya, yur intinya demikian, hampir sama intinya ya. Oh, asalnya kalau seorang itu mau pergi, mereka menerbangkan burung. Ya, kalau terbangnya ke kanan berarti pertanda baik. Kalau terbangnya ke kiri berarti pertanda jelek. Ya. Maka dikatakan yur. Ya. Apa itu bahasa kita yang seperti itu? Baik. Yang intinya yang disebutkan bahwasanya mereka yang mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab wala adab adalah mereka yang betul-betul mentahkikkan tauhidnya kepada Allah, merealisasikan tauhidnya. Dan di antara bentuk realisasian tauhid yang paling jelas disebutkan dalam hadis ini adalah kesempurnaan tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan tidak berusaha, tidak, tapi kesempurnaan terwakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dari bentuk kesempurnaan ketawakalan mereka kepada Allah, mereka tidak meminta untuk diruqyah dan tidak meminta untuk dikei, kei pengobatan dengan besi panas. Apalagi ya tata yarun, lebih tidak lagi. Karena itu hukumnya haram bahkan termasuk bisa termasuk pada bentuk kesyirikan oh ya percaya yang seperti itu ya tidak meminta untuk dirukiah bukan tidak dirukiah ini harus jadi poin jangan salah memahami ya jangan salah memahami tidak meminta untuk dirukiah itu orangnya dan hukumnya pun tidak haram. Tetapi khilaful aula. Ya, dia tidak dapat yang lebih utama saja. Hilang kesempatan dia untuk bisa masuk kepada golongan 70 ribu orang tersebut. Tetapi secara hukum Ya, yang pertama hukum ruqyah. Bagaimana? Ya boleh saja Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh Aisyah. Ya. Yang perlu kita ingatkan bahwasanya ruqyah tidak perlu atau tidak disyaratkan harus memanggil seorang ahli ruqyah. Ya, kita sendiri bisa meruqyah diri kita sendiri. Ruqyah artinya membaca. Ya, kita bacakan doa untuk diri kita sendiri Ya, ketika ada yang sakit misalnya. Ya, kita bacakan untuk anak kita, kita bacakan untuk keluarga kita. Itu namanya rukiah. Ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sakit, Aisyah merukiah beliau. ya yang tidak atau yang dimaksudkan dalam hadis ini yastarqun meminta untuk ruqyah meminta untuk ruqyah di ruqyah yang meminta untuk ruqyah orang yang sakit ya bukan misalnya ya ada saudara kita yang perlu dirukyah kita minta tolong orang yang mungkin kita anggap lebih berilmu atau lebih baik bacaannya. Bukan itu maksudnya. Tapi orang yang sedang sakit. Ya baik sakitnya sakit ya, dari sisi hatinya, jiwanya, mentalnya atau sakit dari sisi fisik. Karena rukiah itu bermanfaat baik untuk penyakit yang sifatnya kejiwaan, yang sifatnya penyakit atau misalnya di situ ya eh, dia kena sihir atau eh, kemasukan jin atau penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Sebagaimana dalam hadis ini ya bahwasanya Husain ibn Abdurrahman rahimahullah taala beliau menceritakan bahwasanya beliau ya meminta untuk Durkiyah. Kenapa? Karena beliau sedang terkena sengatan kala jengking. Ini kan sakit yang sifatnya fisik. Ya, disengat binatang berbisa. Ya, atau penyakit yang lainnya. Ya, Insya Allah bermanfaat. Nanti ada khusus tentang bab rukiah yang di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seorang untuk merukiah. Ya, di antaranya harus menggunakan bahasa Arab. Ya, kemudian e, meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Rukiah hanyalah sebagai sebab syar'i saja. Sebab syar'i. Ya, karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh para sahabat. Tapi intinya mereka yang masuk surga 70 ribu golongan atau 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab Plus dalam hadis yang lain disebutkan setiap seribu orang membawa tujuh puluh ribu orang lainnya. Ya ma'akuli alfin sabuuna alfan. Yang artinya tujuh puluh ribu kali tujuh puluh. Ya empat juta sembilan ratus. Ya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. ini kan luar biasa, tanpa hisab, tanpa azab. Ya, ekspres, jalannya jalan ya pintas. Ya, yang kita tanpa kena azab aja, jangankan tanpa kena azab, masuk surga aja syukur ya syukur banget ya apalagi tanpa ada azab alhamdulillah berapa banyak dosa kita tidak tahu ya apalagi tanpa dihisap yang hisap itu bukan perkara yang gampang ya nah di antara syaratnya adalah kesempurnaan tauhid seseorang di antara bentuk kesempurnaannya adalah kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bacakan al-masail dari bab ini. Qala al-muallif rahimahullah fihi masail Ya, kenapa kita baca masail? Karena masa, dari masail-masail inilah ya yang merupakan kesimpulan dari al-muallif rahimahullah terhadap setiap bab. Al-ula di situ masail diterjemahkan apa? Masalah. Permasalahan ya maksudnya ma'rifatu bin nas fit tauhid mengetahui tingkatan-tingkatan manusia di dalam bertauhid قال الشيخ ابن سيمين رحمه الله وهذه مأخوذة من قوله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم قال هم الذين لا يسترقون ولا يقتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون Dan ini diambil dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhuluna jannata bighairi hisab wal adab." Yang masuk surga ya tanpa hisab, tanpa azab. Dan disebutkan sifat-sifat mereka, yaitu mereka yang tidak meminta untuk durkiah, tidak meminta untuk dikei, ya penguatan dengan busi panas ini pembahasannya khusus lagi tidak melakukan tatoyur dan mereka hanya bertawakal kepada roh mereka yang mana ini adalah tingkatan yang paling sempurna di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita kembali kepada kepada bab sebelumnya yaitu tentang keutamaan tauhid ya kita akan mendapatkan beberapa golongan mereka yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ini yang paling utama. Masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab ya tanpa hisab tanpa adab ya ini yang paling ekspres kalau sudah tanpa hisab berarti tanpa adab ya yaitu mereka yang betul-betul mentahki tauhidnya yang akan kita sebutkan pada masalah yang kedua kemudian yang kedua adalah mereka yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan dihisab tanpa diadab ya dengan dihisab tanpa diazab ya mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa mereka ya mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa mereka sehingga mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung masuk surga dan yang ketiga adalah mereka yang masuk surga tapi melalui proses diadab terlebih dahulu. Ya. Tapi melalui proses diadab terlebih dahulu. Siapa mereka? Mereka ahlul kabair. Ya. Pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah tetapi masih membawa dosa-dosa besar tetapi tidak sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran mereka ketika prosesnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni mereka dan mereka mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dosa-dosanya. Ya. Yang pada akhirnya mereka selesai mendapatkan hukuman sesuai dengan dosanya diangkat kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tiga-tiga golongan yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tiga tingkatan. Ya kita tentu meminta yang paling utama berharap tentu harus diiringi dengan usaha. Ya bukan hanya berdoa berharap tapi tidak ada usaha, harus ada usaha. Ya dengan menyempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan betul-betul mentahkik tauhid sebagaimana kita akan kembali jelaskan. Kita pernah jelaskan di awal bab tentang apa itu tahkik tauhid. Ya, kita akan jelaskan lagi tadi nanti pada permasalahan yang kedua. Ini yang kita kejar, ini yang kita usahakan. Nah, kebanyakan kita biasanya ya udah pede masuk surga duluan. Ya, sehingga Terkadang kita meremehkan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita muslim ya paling kalau diazab berapa lama sih? Nah, ini kan mungkin pemikiran-pemikiran pemikiran kita yang yang penting ujungnya masuk surga. Ya. Kira-kira ini pemikiran siapa? Kira-kira ini pemikiran sahabat. Pemikirannya orang-orang Yahudi. Ya Allah menceritakan tentang mereka lan tamassanan nar illa ayyaman ma'duda. Ya dalam ayat yang lain ma'duda. Tidaklah kami tersentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Ya. Subhanallah. Ya, dalam keadaan sehari saja, semenit saja ya. Jangankan semenit, kena kenal pot lompat kita. Ya, nggak sampai semenit kan itu. Ya. Berapa sih panasnya kenal pot itu? Panas ya panas, tapi kalau kita mau bandingkan dengan api neraka, ya nggak ada apa-apanya kan? Ya, nasallahu alafiyah. Pak, kita berusaha yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan usaha kita. Ya. Untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kala as-saniyatu ma makna tahqiqihi. Permasalahan yang kedua apa makna dari tahqiqihi, tahqiq tauhid. Ya. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya tahqiq tauhid bukan hanya seorang itu sekedar bertauhid. Ya, ini lebih tinggi derajatnya daripada seorang itu bertauhid saja. Tapi tahqiq tauhid dia betul-betul merealisasikan mewujudkan tauhid itu ya, jelas yang syarat utama adalah dia terbebas dari kesyirikan. Baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Tetapi ada nilai tambahnya, yaitu apa? Yaitu dia senantiasa berusaha melakukan ketaatan kepada Allah. Menjauhi segala macam bentuk pelanggaran, apakah itu maksiat ataupun itu perkara-perkara bid'ah. Ya, bahkan ada yang mengatakan tahqiq yang sifatnya istihbab, mustahad ya yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh bahkan perkara-perkara yang berlebihan di dalam perkara yang mubah meninggalkan hal-hal yang berlebihan dalam perkara yang mubah ya. kita jelaskan kemarin kenapa meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan dalam perkara yang mubah sementara itu boleh karena dia lebih suka waktu yang dia gunakan yang harusnya untuk perkara yang mubah tadi tadi. Betul itu boleh dilakukan, tapi bukan langkah utamanya kalau dia gunakan waktu itu untuk hal-hal yang bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. itu yang disebut dengan tahqiqut tauhid. Kemudian as-salisah sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yakum minal musyrikin. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Ibrahim. Ya, bikaunihi wa lam yakum minal musyrikin, yaitu karena keadaan Ibrahim tidak termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Diambil dari surat An-Nahl tadi ayat yang ke 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ya, lebih lebih khusus, lebih spesifik, lebih spesifik beliau menyebutkan bahwasanya Ibrahim sama sekali tidak melakukan kesyirikan. Ya, sebagai syarat utama tahqiq tauhid. Arabi astana'uhu ala sadatil awliya'i bisalamatihi minasyirki. Yang keempat, pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap sadatil aulia, segenap aulia yaitu wali-wali Allah. Ya. Siapa itu wali Allah? Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tafsir dari waliullah ya adalah dalam ayat ini. dari surat Yunus. Ya. Ala ketahuilah inna aulia Allah. Sungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak juga bersedih. Tidak pula bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini waliullah, iman dan takwa. Ya. Dan mereka Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Dalam surat yang kedua. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Yang mana kita sebutkan ini adalah di antara sifat-sifat mereka as orang-orang yang terdahulu. Ya, orang-orang yang ya, mereka lebih dahuluan masuk ke surganya. Yaitu ya, mereka kata Allah Subhanahu wa taala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun selamat dari bentuk kesyirikan. Kayak apapun itu bentuk kesyirikannya. Al-khamisah kita ambil sampai ke enam saja. Perasaan baru 36 menit, biasanya 40-an menit. Insyaallah. Kaunu tarki ruqyah wal kai min tahqiqi tauhid. Ya. Keadaan meninggalkan ruqyah dan kai adalah bentuk tahqiq tauhid. Ya, ini dijelaskan yang dimaksudkan dengan meninggalkan bentuk ruqyah dan kai adalah al-istirqa wal iktiwa yaitu memintanya sesuai dengan hadisnya meminta untuk dirukiah dan meminta untuk dikei. As-sadisah kaunul jami' li tilkal khisal huwa tawakkul. Ya. Meninggalkan meminta rukiah, begitu juga meminta untuk dikei, begitu tidak melakukan tatayur. Ya, ini semuanya masuk ke dalam satu nama yaitu at-tawakkul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dibahas bab khusus tentang tawakal. Dan tawakal itu harus ada apa? Dua syarat. Ya, iktimat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan usaha. Ya, bukan hanya sekedar mengaku-ngaku bersandar kepada Allah tapi tidak ada usaha, itu bukan tawakal. Begitu juga dia berusaha dengan kemampuan dia sebagai manusia tapi tidak ada iktimat kepada Allah. Itu juga bukan tawakal. Ya. Dua lagi. As-sabi'ah umku ilmi sahabah bima'rifatihim. Annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Dalamnya ilmu para sahabat. Karena mereka mengetahui keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah. Ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak mungkin orang bisa mencapai keutamaan ini kecuali dengan amalan. Ya, karena itulah para sahabat mereka berdiskusi, berbicara, ini siapa yang benar? Yang mendapatkan keutamaan ini. Ya, mereka tahu ada amalan, ada keutamaan, ada kekhususan yang harus dimiliki untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, Berarti bukan hanya sekedar angan-angan, keinginan, harapan tanpa ada amalan. Kalau kita ingin masuk surga, ya kita harus berusaha dong. Tentu diiringi dengan doa karena tidak akan masuk surga kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi ada usaha. Ya, bukan hanya sekedar tamanni, berangan-angan kosong tanpa ada usaha. Asaminah hirsuhum alal khair. Dan yang kedelapan, semangat mereka untuk mendapatkan kebaikan. Ya, mendengar keutamaan ini, mereka berdiskusi, siapa ini? Ya, orang yang mendapatkan semuanya ini. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan sifat-sifat mereka, ya, langsung ukasa. Ya, Ibnu Mihsam, dengan ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari mereka. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan semangat mereka untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu contoh, banyak sekali contoh yang menunjukkan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mereka memiliki semangat yang sangat luar biasa di dalam mendapatkan kebaikan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi Subhanahu subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.